kita demikian banyaknya sehingga kita tidak mungkin untuk menghitungnya. Kemudian salat dan salam semoga dilimpahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah mencontohkan kepada kita tentang sosok dai. Mencontohkan sosok dai yang sempurna Dai yang mampu bisa merubah kehidupan manusia yang sesat menjadi kehidupan manusia yang bahagia dan selamat dunia akhirat. Itulah beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib Al-Hashimi Al-Qurashi imamnya para anbiya dan sayyidnya Bani Adam telah mencontohkan pada kita semuanya bagaimana hidup sebagai seorang dai hidup dan menjadikan manhaj hidupnya dalam dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disampaikan Allah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Yusuf ayat 108 Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin أنا ومن اتبعني فسبحان الله ما أنا من المشركين Katakanlah wahai Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam perintah Allah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan perkataan hadhihi sabili inilah jalanku inilah jalanku inilah hidupku inilah manhaj hidupku yang aku berdakwah menuju Allah Subhanahu wa taala berdakwah menuju agamanya Allah Subhanahu wa taala di atas basirah, di atas ilmu dan hujjah. Dan demikian juga orang-orang yang mengikutiku. Berlaku demikian. Berdakwah kepada Allah di atas ilmu. Fa subhanallah maha suci Allah Sesungguhnya aku bukan termasuk orang yang musyrik Sehingga dakwah merupakan bagian hidup seorang muslim Dan dakwah merupakan tugas mulia yang dikatakan oleh Imam Ibn Qayyim rahimahullah taala dalam kitabnya Madaj Salih eh, dalam kitabnya Miftah dari Sa'adah an ad-da'wah asraf maqamat sebagai tugas yang paling mulia asraf maqamatil abdi Kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling mulia hamba Allah yang paling mulia yang Allah muliakan dalam banyak ayatnya Kata Allah Subhanahu wa ta'ala subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa. Bi 'abdihi hambanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tugas yang paling mulia yang diemban oleh Rasulullah adalah tugas dakwah. Tugas dakwah dalam banyak ayat. Di antaranya ayat yang akan disebutkan bahwa manhaj hidupnya bahwa hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah untuk berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala dan demikianlah ya. dalam amalannya pun demikian. Sejak beliau diutus sebagai nabi dan rasul sampai beliau menghembuskan nafas yang terakhir masih berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada hari ini insyaallah taala saya diminta untuk mengisi tentang akhlak da'iyah yang diambil dari kitabnya Syekh bin Bas Syekh Abdullah bin Abdul uh, eh, Syekh Abdullah bin Abdul Aziz uh, Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu taala yang berjudul wujubud da'wati ila Allah wa akhlaq du'a. Dan memang demikianlah. Kita lihat bahwa di antara faktor penting bahkan yang terpenting dalam keberhasilan dakwah adalah akhlak yang dimiliki oleh sahibud dakwah akhlak yang dimiliki oleh sahibud dakwah akhlak yang dimiliki oleh pemilik dakwah itu yaitu dai sehingga para ulama rahimahumullahu jami'an tidak pernah bicara tentang dakwah kecuali akan menyampaikan tentang akhlak dai. Sehingga kata beliau rahimahullahu taala kitabnya ini Bayanul akhlaqi was sifati allati yanbaghi lid-du'ati ay yatakhallaqu biha aw ayasiru yasiru 'alayha. Bab yang menjelaskan tentang akhlak dan sifat-sifat yang seharusnya dimiliki oleh seorang dai atau yang seharusnya seorang dai itu berakhlak dengannya dan berjalan di atasnya. Hmm. Banyak ikhwan fillah akhlak duat. Hmm. Bahkan ada yang bisa membuatnya dalam jumlah di atas 20-an akhlak. Yang semuanya diambil dalam atau dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara orang yang banyak bicara tentang hal ini adalah Al-Wahab uh, Al-Qahtan dalam kitabnya Fikud Da'wah min Sahih Al-Bukhari yang merupakan usaha doktornya dia tesis doktornya dia S3 nya dia di Saudi Arabia dia hanya membuatnya dari kitab Al-Wasaya Sahih Bukhari sampai ya, didapatkan oleh dia dua jilid. Istimbat daripada hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam tentang akhlak-akhlak duat lebih dari 20 sifat. Namun Syekh bin Bas dalam kitabnya ini hanya menyampaikan empat sifat saja. Hanya menyampaikan empat sifat asas yang harus dimiliki oleh seorang dai. Dan saya lihat cukup empat ini untuk membuat dai berhasil dalam dakwahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, "Amma akhlaqud du'ati wa sifatuhum allati yanbaghi an yakunu 'alayha." Faqad awdahaha Allah jalla wa 'ala fi ayatin katsiratin fi amakin muta'addidatin min kitabihil karim. Adapun akhlaknya dai dan sifat-sifat mereka yang harus dimiliki oleh dai tersebut maka Allah telah menjelaskannya dalam ayat yang banyak di tempat-tempat yang terpisah dalam kitabnya yang agung, kitabnya yang mulia Al-Qur'an. Kata beliau Al-Ikhlas. Pertama adalah ikhlas. Kata beliau al-ikhlasu fayajibu 'ala ad-da'iyati ayyakuna mukhlishan lillahi 'azza wa jalla la yuridu riya'an wala sum'atan wala thana'an nasi wala hamdahum Pertama ikhlas maka wajib seorang dai itu mukhlis kepada Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan riya sum'ah pujian manusia dan sanjungan mereka wa inna ma yad'u ila Allah yuridu wajhah azza wa jalla namun dia itu hanyalah menyeru kepada Allah berdakwah ila Allah menginginkan wajahnya Allah menginginkan keridhaannya Allah Subhanahu wa taala kama qala subhanahu sebagaimana Allah sampaikan dalam firman-Nya qul hadhihi sabili ad'u ila Allah Inilah jalanku yang aku menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala azza wa jalla dan Allah juga berfirman wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Siapakah yang lebih baik ucapannya dari orang yang menyeru kepada Allah yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. فعليك أن تخلص لله عز وجل ما كم واجب wajib mengikhlaskannya hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala Hada ahammul akhlaki Hada a'zamus sifati an takuna fi da'watika Turid wajha Allahi wa daral Inilah akhlak yang paling penting Inilah sifat yang paling agung Yang harus kamu miliki dalam dakwah kamu yaitu menginginkan wajah Allah dan darul akhirah. Demikianlah pernyataannya Syekh bin Bas rahimahullahu taala. Jadi kalau kita melihat ikhwan fillah kepada hal ini benar bahwa di antara faktor penting keberhasilan dai keberhasilan dai dalam dakwahnya adalah ikhlasnya kepada Allah Subhanahu wa taala. dan harapannya mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak akan berhasil dakwah ya, kepada Allah kecuali jika dia itu lillah ya, qaulan wa fi'lan. Ucapan, perbuatan, kehendak dan niatnya. Sebab ad-da'wah adalah ibadah. Ad-da'wah adalah ibadah dan ibadah tidak diterima tanpa ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Anyikan fillah ya, Seorang yang berdakwah harus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala kalau ingin berhasil. Bila tidak maka dia tidak berhasil sebab dakwah adalah ibadah. Dan disyaratkan dalam ibadah adalah dua dua hal ikhlas dan mutabaah. Sehingga dakwah yang tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala maka dia tidak berhasil, tidak akan berhasil dan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampaikan Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala dalam kitabnya Majmu'ul Fawaid wa Iqtinasul Awabit halaman 17 kata beliau al-ibadatu kulluha sawa'un kanat batinatan ka mahabbatillahi wa khawfihi wa raja'ihi wa tawakkuli alaihi wa mahabbati ma yuhibbuhu min al-a'mali wal askhasi wa ta'dhimi ma 'azzamahu aw ma kanat zahiratan kal qiyami bis syara'i zahirati wa sawa'un ta'allaqat bi huquqillahi al-mahdhah أو تعلقت بحقوق الخلق kullu dhalika la budda fihi min al-ikhlas lillahi wal mutaba'ati li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ibadah semuanya baik dia itu ibadah batin seperti cinta kepada Allah, takut kepada Allah, mengharap pahala Allah, bertawakal kepadanya, mencintai apa yang Allah cintai dari amalan dan individu-individu dan mengagungkan apa yang Allah agungkan atau yang dia itu amalannya adalah amalan zahirah yang tampak seperti melaksanakan syariat yang yang zahir ya, dan baik berhubungan dengan hak-hak Allah murni atau berhubungan dengan hak-hak makhluknya semua itu harus ya, dengan ikhlas lillahi subhanahu wa taala dan mutabah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini kata beliau, "Faman Allahu lahu aslaini" Barang siapa yang Allah telah mengumpulkan padanya dua pokok ini, yaitu ikhlas dan mutaba'at Rasul, aflaha wa sa'id. Maka dia akan beruntung dan bahagia. Wa man fatahul amran aw ahadun minhuma khasira khusranan mubina. Barang siapa yang kehilangan dua hal itu, atau salah satunya saja maka dia telah rugi dengan kerugian yang jelas. فلا أنفع للعبد من جعل الإخلاص والمتابعة نصب عينيه في كل ما يأتي وما يذر وفي كل ما يقول ويفعل حتى يكون الإخلاص له نعتا والمتابعة له وصفا wa عن قلبه جميع المقاصد والأغراض المنافية aghradil maka tidak ada yang lebih bermanfaat bagi seorang hamba dari menjadikan ikhlas dan mencontoh Rasul di hadap di, mat, di hadapan mata dia dalam setiap apa yang dia datang dan dia pergi yang dia tinggalkan ya. baik semua perkataan dan perbuatan sehingga ikhlas menjadi sifat baginya demikian juga mutabaah menjadi sifat baginya dan menjadi kecil di hatinya semua tujuan dan keinginan yang bisa men meniadakan keikhlasan ini ucapan beliau cukup indah ya kan fillah ucapan beliau ini Kata beliau bahwa tidak ada yang lebih manfaat bagi hamba kecuali ikhlas dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga seorang hamba selalu berusaha bagaimana di hadapan dia itu ada dua hal ini. Baik dia mengamalkan satu perbuatan atau meninggalkan satu perbuatan dengan apa? Dengan ikhlas dan mutaba'at Rasul. Demikian juga dalam bicara dan berkata, juga harus dengan mutabaat Rasul dan ikhlas sehingga ikhlas menjadi sifat dia subhanallah ya. seorang yang sudah punya ikhlas di sifatnya dia ini bahagia dunia akhirat demikian juga mutabaah menjadi sifat bagi dia bukan lagi satu hal yang perlu di dipaksa dan semua hal yang meniadakan ikhlas kecil rendah di hadapan orang tersebut. Dan kalau kita melihat ikhwan filah kepada ayat-ayat Al-Qur'an Al-Karim tentang ikhlas ini dan memahami dengan benar maka akan tampak bagaimana arti pentingnya ikhlas dan keagungan ikhlas dalam keberhasilan dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Eh? Sampai-sampai Allah menjadikan agama ini ikhlas dan menjadikan tidak ada agama kecuali dengan ikhlas. Sebagaimana Allah firmankan dalam surat Az-Zumar ayat 2 dan 3 Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi fa'budillaha mukhlishan din. Ala lillahi dinul khalis Sungguhnya kami telah turunkan kepada engkau kitab bil haq maka sembahlah Allah dengan ikhlas dengan mengikhlaskan semua agamanya dengan mengikhlaskan semua agamanya menunjukkan bahwa agama adalah ikhlas ala lillahi dinul khalis ketahuilah bahwa Allah itu memiliki agama yang khalis yang ikhlas dan Allah katakan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishan lahuddin mukhlisina lahuddin dan tidaklah mereka diperintahkan oleh Allah untuk menyembah kecuali untuk menyembah Allah dengan mengikhlaskan agama kepada Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan bahwa tidak ada agama tanpa tanpa ikhlas. Demikian juga kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik wa la yusrik bi ibadati rabbih ahad." Al-Kahfi ayat yang terakhir ayat yang 110. Barang siapa yang mengharapkan liqa'nya Rabb maka beramallah yang amalan yang saleh dan tidak menyekutukan dalam ibadah kepada Rabbnya seorang pun. Sehingga khanfillah tidak mungkin amalan kita dalam dakwah ini menjadi baik tanpa ikhlas. Tanpa ikhlas dan benar. Sehingga Imam Al-Allamah Muhammad Al-Amin al Shinqiti rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Islam huwa dinul kamil Al-Islamu dinul kamil Kata beliau faqad bayyana al-Qur'anul azimu أن العمل الصالح هو ما استكمل ثلاثة أمور وما تختل واحد منها فلا نفع فيه لصاحبه يوم القيامة منها أن يكون خالصا لوجهه الكريم لأنه يقول وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين kata beliau Al-Quran Al-Karim Quran yang mulia ini telah menjelaskan bahwa amal soleh adalah sesuatu yang harus terpenuhi tiga perkara. dan kapan hilang satu darinya maka tidak bermanfaat bagi pelakunya di hari kiamat nanti. Di antaranya bahwa dia harus ikhlas mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Allah Subhanahu wa taala dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk menyembah Allah dengan mengikhlaskan agama hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan ini khanfillah telah kita kenal dan kita ketahui keagungan daripada ikhlas ini. Dan ikhlas tidak mungkin diwujudkan sampai seseorang itu jauh daripada pengganggu yang merusaknya sebagaimana dinyatakan oleh Al-Hafid Hakami Hafid Al-Hakami dalam kitabnya yang cukup terkenal Ma'arijul Qabul ya. jilid 1 halaman 382 kata beliau al-ikhlasu huwa tasfiyatul amali bisalihin niyati an jami'i syawa'ib syirki Dan makna ikhlas adalah makna ikhlas adalah membersihkan amalan, mensucikan amalan dengan memperbaiki niat. Dengan niat yang baik. Memperbaiki niat dari semua cabang-cabangnya kesyirikan. Sehingga kita lihat bahwasanya satu amalan walaupun dia itu benar dalam artian sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak dikatakan sebagai amal yang saleh sampai dia itu benar tujuan dan niatnya. Sehingga al-alamah Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di menyampaikan dalam kitabnya Aryadun Nadhirah halaman 221 فأخبر أن صلاح الأعمال وفسادها بالنيات bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis malam bin niat ya, mengkhabarkan bahwa benar dan rusaknya amal tergantung niatnya. وأنه يحصل yahsul من الثمرات والنتائج بحسب نيته. wan Sungguhnya akan terjadi atau hamba akan mendapatkan hasil daripada amalan tersebut ya, sesuai dengan niatnya. Kata beliau wa ma'lumun anna jami'al ibadati la tasih illa binniyah. Dan diketahui bahwa semua ibadah tidak sah kecuali dengan dengan niat. Thumma labudda kemudian mesti ma'adhalika dengan niat tersebut ayakuna al-qasdu minha wal gharadu minha wajhallahi wa thawabah bahwa tujuan ya, dan keinginan daripada amal itu adalah mengharapkan wajahnya Allah dan pahalanya Allah Subhanahu wa taala. Wa maqsuduhu biha Tujuannya adalah untuk mengharapkan wajah Allah wa taqarruba ilaihi dan mendekatkan diri kepadanya wa talaba dan mengharapkan keridhaannya wa ihtisabu dan mengharapkan pahalanya wal qiyamu bima faradahu wa habbahu Allah li 'abdihi dan melaksanakan semua kewajiban dan hal-hal yang Allah cintai kepada hambanya. Banyak ikhwan fillah yang menunjukkan akan pentingnya ikhlas. Ya. Yang kalau kita ingin bahas juga merupakan pembahasan yang cukup panjang. Namun saya bawakan satu dalil yang menunjukkan akan arti pentingnya ikhlas dan kewajibannya bagi seorang dai yaitu bahwa Allah Subhanahu wa taala menggantungkan pahala dan balasan kepada niat tersebut dan tidak melihat kepada bentuk ya, dan juga kepada keturunan dan nasab dan Allah itu hanya melihat kepada hati dan kesucian hati kata Allah Subhanahu wa taala la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum Allah daging-daging itu tidaklah sampai kepada Allah demikian juga darah-darah tersebut yang tumpahkan dalam korban akan tetapi takwa dari kalian yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampaikan karena kita bihamdillah sudah mendekati Id korban. Sehingga sampaikan ini juga untuk peringatan kepada kita semuanya para doa dan juga para mad'uin untuk kembali memperbaiki keikhlasannya. Kita akan menghadapi satu ibadah besar dalam uh, kehidupan seorang muslim yaitu Idul Adha dengan memotong korban. Dan korban kita itu tidak akan sampai khanfillah kecuali kalau kita itu ikhlas dan takwa Ayat ini cukup jelas bahwa Allah menyebutkan dengan jelas-jelas bahwa tidaklah bermanfaat kepada hamba satu amalan pun kecuali kalau bergabung padanya ketakwaan dan ikhlas. Dan Allah tidak butuh kepada ketaatan kita dan juga tidak rugi dengan kemaksiatan orang yang bermaksiat. Man amila salihan falinafsih wa man asaa fa'alaiha Barang siapa soleh maka dia untuk dirinya dan barang siapa yang berbuat jahat, berbuat jelek maka akan menimpa kepadanya juga. Ya khafillah. Ini yang pertama yang disampaikan oleh Syekh bin Bas rahimahullahu taala menunjukkan dengan amat tegas bahwa ikhlas ya merupakan perkara yang sangat penting sekali ya. penting sekali dan tidak ikhlas akan membawa seorang menyimpang daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya kalau kita melihat bahwa dakwah kepada Allah itu tidak akan menghasilkan hasilnya di dunia dan akhirat sampai kita itu bisa mengikhlaskan dakwah kita itu dari semua ria, sum'ah, bid'ah yang menyisihi dakwah tersebut. Sebab dakwah adalah ibadah dan ibadah harus disucikan daripada lawan-lawannya. Maka berkata Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala dalam menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala wa'budullaha wa la tusriku bihi syai'a kata beliau fal ayatu aslun fi khulusil a'malillahi ta'ala wa tasfiyatiha min syawa'ib riya'i wa ghairihi qala ta'ala faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada demikianlah kata Imam Al-Qurtubi ayat ini adalah pokok tentang keikhlasan niat dalam amalan kepada Allah Subhanahu wa taala dan mensucikan amalan itu daripada semua riya dan yang lain-lainnya.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 Allah berikan kepada kita demikian banyaknya sehingga kita tidak mungkin untuk menghitungnya kemudian salat dan salam semoga dilimpahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah mencontohkan kepada kita tentang sosok dai mencontohkan sosok dai yang sempurna dai yang mampu bisa merubah kehidupan manusia yang sesat menjadi kehidupan manusia yang bahagia dan selamat dunia akhirat itulah beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib Al-Hashimi Al-Qurashi imamnya para anbiya dan sayyidnya Bani Adam telah mencontohkan kepada kita semuanya bagaimana hidup sebagai seorang dai hidup dan menjadikan manhaj hidupnya dalam dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disampaikan Allah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Yusuf ayat 108 Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani fa subhanallah ma ana minal musyrikin Katakanlah wahai Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam perintah Allah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan perkataan harihi sabili inilah jalanku inilah jalanku inilah hidupku inilah manhaj hidupku yang aku berdakwah menuju Allah Subhanahu wa taala berdakwah menuju agamanya Allah Subhanahu wa taala di atas basirah di atas ilmu dan hujjah dan demikian juga orang-orang yang mengikutiku Berlaku demikian. Berdakwah kepada Allah di atas ilmu. Subhanallah, maha suci Allah Sesungguhnya aku bukan termasuk orang yang musyrik Sehingga dakwah merupakan bagian hidup seorang muslim Dan dakwah merupakan tugas mulia yang dikatakan oleh Imam Ibn Qayyim rahimahullahu taala dalam kitabnya Madaj Salih eh, dalam kitabnya Miftah dari Sa'adah an dawah asraf maqamat sebagai tugas yang paling mulia asraf maqamatil abdi Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling mulia, hamba Allah yang paling mulia, yang Allah muliakan dalam banyak ayatnya. Kata Allah Subhanahu wa taala subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila al aqsa. Bi 'abdihi hambanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tugas yang paling mulia yang diemban oleh Rasulullah adalah tugas dakwah. Tugas dakwah dalam banyak ayat. Di antaranya ayat yang akan disebutkan bahwa manhaj hidupnya bahwa hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah untuk berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan demikianlah ya. dalam amalannya pun demikian sejak beliau diutus sebagai nabi dan rasul sampai beliau menghembuskan nafas yang terakhir masih berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada hari ini insyaallah taala saya diminta untuk mengisi tentang akhlak da'iyah yang diambil dari kitabnya Syekh bin Bas Syekh Abdullah bin Abdul uh, Syekh Abdullah bin Abdul Aziz uh, Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu taala yang berjudul wujubud da'wati ila Allah wa akhlak du'a Dan memang demikianlah. Kita lihat bahwa di antara faktor penting, bahkan yang terpenting dalam keberhasilan dakwah adalah akhlak yang dimiliki oleh sahibud dakwah. Akhlak yang dimiliki oleh sahibud dakwah. Akhlak yang dimiliki oleh pemilik dakwah itu yaitu dai. Sehingga para ulama rahimahumullahu jami'an tidak pernah bicara tentang dakwah kecuali akan menyampaikan tentang akhlak dai. Sehingga kata beliau rahimahullahu taala kitabnya ini Bayanul akhlaqi was sifati allati yanbaghi lid-du'ati ay yatakhallaqu biha aw ay yasiru 'alayha. Bab yang menjelaskan tentang akhlak dan sifat-sifat yang seharusnya dimiliki oleh seorang dai atau yang seharusnya seorang dai itu berakhlak dengannya dan berjalan di atasnya. Hmm. Banyak ikhwan fillah akhlak duat. Hmm. Bahkan ada yang bisa membuatnya dalam jumlah di atas 20-an akhlak yang semuanya diambil dalam atau dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara orang yang banyak bicara tentang hal ini adalah Al-Wahab uh, Al-Qahtan dalam kitabnya Fikud Da'wah min Sahih Al-Bukhari yang merupakan salah doktornya dia tesis doktornya dia S3 nya dia di Saudi Arabia dia hanya membuatnya dari kitab Al-Wasaya Sahih Bukhari sampai ya, didapatkan oleh dia dua jilid. Istimbat daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang akhlak-akhlak duat lebih dari 20 sifat. Namun Syekh bin Bas dalam kitabnya ini hanya menyampaikan empat sifat saja. Hanya menyampaikan empat sifat asas yang harus dimiliki oleh seorang dai dan saya lihat cukup empat ini untuk membuat dai berhasil dalam dakwahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, "Amma akhlaqud du'ati wa sifatuhum allati yanbaghi an yakunu 'alayha." Faqad awdahaha Allah jalla wa 'ala fi ayatin katsiratin fi amakin mutaaddidatin min kitabihil karim. Adapun akhlaknya dai dan sifat-sifat mereka yang harus dimiliki oleh dai tersebut maka Allah telah menjelaskannya dalam ayat yang banyak di tempat-tempat yang terpisah dalam kitabnya yang agung, kitabnya yang mulia Al-Qur'an. Kata beliau Al-Ikhlas. Pertama adalah ikhlas Kata beliau al-ikhlasu fayajibu 'ala ad-da'iyati ayyakuna mukhlishan lillahi 'azza wa jalla la yuridu riya'an wala sum'atan wala thana'an nasi wala hamdahum Pertama al-ikhlas maka wajib seorang dai itu mukhlis kepada Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan riya sum'ah pujian manusia dan sanjungan mereka wa inna ma yad'u ila Allah yurid wajhah azza wa jalla namun dia itu hanyalah menyeru kepada Allah berdakwah ila Allah menginginkan wajahnya Allah menginginkan keridhaannya Allah Subhanahu wa taala kama qala subhanahu sebagaimana Allah sampaikan dalam firman-Nya qul hadhihi sabili ad'u ila Allah Inilah jalanku yang aku menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala azza wa jalla dan Allah juga berfirman wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Siapakah yang lebih baik ucapannya dari orang yang menyeru kepada Allah yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. فعليك أن تخلص لله عز وجل ما كم واجب wajib mengikhlaskannya hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala Hada ahammul akhlaki Hada a'zamus sifati an takuna fi da'watika Turid wajha Allahi wa daral Inilah akhlak yang paling penting Inilah sifat yang paling agung Yang harus kamu miliki dalam dakwah kamu yaitu menginginkan wajah Allah dan darul akhirah. Demikianlah pernyataannya Syekh bin Bas rahimahullahu taala. Dan kalau kita melihat ikhwan fillah kepada hal ini benar bahwa di antara faktor penting keberhasilan dai keberhasilan dai dalam dakwahnya adalah ikhlasnya kepada Allah Subhanahu wa taala. dan harapannya mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak akan berhasil dakwah ya, kepada Allah kecuali jika dia itu lillah ya, qaulan wa fi'lan. Ucapan, perbuatan, kehendak dan niatnya. Sebab ad-da'wah adalah ibadah. Ad-da'wah adalah ibadah dan ibadah tidak diterima tanpa ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Anyikan fillah ya, Seorang yang berdakwah harus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala kalau ingin berhasil. Bila tidak maka dia tidak berhasil sebab dakwah adalah ibadah. Dan disyaratkan dalam ibadah adalah dua dua hal ikhlas dan mutabaah sehingga dakwah yang tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala maka dia tidak berhasil tidak akan berhasil dan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sampaikanlah Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala dalam kitabnya Majmu'ul Fawaid wa Iqtinasul Awabit halaman 17 kata beliau Al-ibadatu kulluha sawa'un kanat batinatan كمحبة الله وخوفه ورجائه والتوكل عليه ومحبة ما يحبه من الأعمال والأشخاص وتعظيم ما عظمه أو ما كانت ظاهرة كالقيام بالشرائع الظاهرة وسواء تعلقت بحقوق الله au ta'allaqat bihuquqil khalqi kullu dhalika la budda fihi min al ikhlas lillahi wal mutaba'ati li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ibadah semuanya baik dia itu ibadah batin seperti cinta kepada Allah takut kepada Allah mengharap pahala Allah bertawakal kepadanya mencintai apa yang Allah cintai dari amalan dan individu-individu dan mengagungkan apa yang Allah agungkan atau yang dia itu amalannya adalah amalan zahir yang tampak seperti melaksanakan syariat yang yang zahir ya, dan baik berhubungan dengan hak-hak Allah murni atau berhubungan dengan hak-hak makhluknya semua itu harus ya, dengan ikhlas lillahi subhanahu wa taala dan mutabah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini kata beliau, "Faman jama'allahu lahu aslaini" Barang siapa yang Allah telah mengumpulkan padanya dua pokok ini yaitu ikhlas dan mutaba'atul rasul aflaha wasaid maka dia akan beruntung dan bahagia wa man fatahu al-amran aw ahadun minhuma khasira khusranan mubina barang siapa yang kehilangan dua hal itu atau salah satunya saja maka dia telah rugi dengan kerugian yang jelas fala anfa'u lil 'abdi min ja'lil ikhlasi wal mutaba'ati nasba 'ainaihi fi kulli ma ya'ti wa ma yadhar wa fi kulli ma yaqulu wa yaf'al hatta yakuna al ikhlasu lahu na'tan wal mutaba'atu lahu wasfan wa عن قلبه جميع المقاصد والأغراض المنافية aghradil maka tidak ada yang lebih bermanfaat bagi seorang hamba dari menjadikan ikhlas dan mencontoh Rasul dihadap di, mat, di hadapan mata dia dalam setiap apa yang dia datang dan dia pergi yang dia tinggalkan ya. baik semua perkataan dan perbuatan sehingga ikhlas menjadi sifat baginya demikian juga mutabaah menjadi sifat baginya dan menjadi kecil di hatinya semua tujuan dan keinginan yang bisa men meniadakan keikhlasan ini ucapan beliau cukup indah ya kan fillah ucapan beliau ini Kata beliau bahwa tidak ada yang lebih manfaat bagi hamba kecuali ikhlas dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga seorang hamba selalu berusaha bagaimana di hadapan dia itu ada dua hal ini. Baik dia mengamalkan satu perbuatan atau meninggalkan satu perbuatan dengan apa? Dengan ikhlas dan mutaba'at Rasul. Demikian juga dalam berbicara dan berkata juga harus dengan mutabaat Rasul dan ikhlas sehingga ikhlas menjadi sifat dia subhanallah ya. seorang yang sudah punya ikhlas di sifatnya dia ini bahagia dunia akhir demikian juga mutabaah menjadi sifat bagi dia bukan lagi satu hal yang perlu di dipaksa dan semua hal yang meniadakan ikhlas kecil rendah di hadapan orang tersebut. Dan kalau kita melihat ikhwan filah kepada ayat-ayat Al-Qur'an Al-Karim tentang ikhlas ini dan memahami dengan benar maka akan tampak bagaimana arti pentingnya ikhlas dan keagungan ikhlas dalam keberhasilan dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Eh? Sampai-sampai Allah menjadikan agama ini ikhlas dan menjadikan tidak ada agama kecuali dengan ikhlas. Sebagaimana Allah firmankan dalam surat Az-Zumar ayat 2 dan 3 Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi fa'budillaha mukhlishan lahud din Ala lillahi dinul khalis Sungguhnya kami telah turunkan kepada engkau kitab bil maka sembahlah Allah dengan ikhlas dengan mengikhlaskan semua agamanya dengan mengikhlaskan semua agamanya menunjukkan bahwa agama adalah ikhlas ala lillahi dinul khalis ketahuilah bahwa Allah itu memiliki agama yang khalis yang ikhlas dan Allah katakan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishan lahuddin mukhlisina lahuddin dan tidaklah mereka diperintahkan oleh Allah untuk menyembah kecuali untuk menyembah Allah dengan mengikhlaskan agama kepada Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan bahwa tidak ada agama tanpa tanpa ikhlas. Demikian juga kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahad." Al-Kahfi ayat yang terakhir ayat yang 110. Barang siapa yang mengharapkan liqa'nya Rabb maka beramallah yang amalan yang saleh dan tidak menyekutukan dalam ibadah kepada Rabbnya seorang pun. Sehingga khanfillah tidak mungkin amalan kita dalam dakwah ini menjadi baik tanpa ikhlas. Tanpa ikhlas dan benar. Sehingga Imam al alama Muhammad Al-Amin Asy-Syinqiti rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Islam huwa dinul kamil. Al-Islamu dinul kamil. Kata beliau, "Faqad bayyana al-Qur'anul Azimu anna al-'amal as-salih huwa mastakmala thalathatu umur." وما تختل واحد منها فلا نفع فيه لصاحبه يوم القيامه منها أن يكون خالصا لوجه الكريم لأنه يقول وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين kata beliau Al-Quran Al-Karim Quran yang mulia ini telah menjelaskan bahwa amal soleh adalah sesuatu yang harus terpenuhi tiga perkara dan kapan hilang satu darinya maka tidak bermanfaat bagi pelakunya di hari kiamat nanti. Di antaranya bahwa dia harus ikhlas mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Allah Subhanahu wa taala dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk menyembah Allah dengan mengikhlaskan agama hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan ini khanfillah telah kita kenal dan kita ketahui keagungan daripada ikhlas ini. Dan ikhlas tidak mungkin diwujudkan sampai seseorang itu jauh daripada pengganggu yang merusaknya sebagaimana dinyatakan oleh Al-Hafidh Hakami Hafidh Al-Hakami dalam kitabnya yang cukup terkenal Ma'arijul Qabul ya. jilid 1 halaman 382 kata beliau al-ikhlasu huwa tasfiyatul amali bisalihin niyati an jami'i syawa'ibis syirki Dan makna ikhlas adalah makna ikhlas adalah membersihkan amalan, mensucikan amalan dengan memperbaiki niat. Dengan niat yang baik. Memperbaiki niat dari semua cabang-cabangnya kesyirikan. Sehingga kita lihat bahwasanya satu amalan walaupun dia itu benar dalam artian sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak dikatakan sebagai amal yang saleh sampai dia itu benar tujuan dan niatnya. Sehingga Al-Alamah Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di menyampaikan dalam kitabnya Aryadun Nadhirah halaman 221 فأخبر أن صلاح الأعمال وفسادها بالنيات bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Innamal a'malu binniyat ya, mengkhabarkan bahwa benar dan rusaknya amal tergantung niatnya wa annahu yahsul lil abdi min ath-thamarati Sungguhnya akan terjadi atau hamba akan mendapatkan hasil daripada amalan tersebut ya, sesuai dengan niatnya. Kata beliau wa ma'lumun anna jami'al ibadati la tasih illa binniyah. Dan diketahui bahwa semua ibadah tidak sah kecuali dengan dengan niat. ثم labuda kemudian mesti ma'adalika dengan niat tersebut ayakunal qasdu minha wal gharadu minha wajhallahi wa thawabah bahwa tujuan ya, dan keinginan daripada amal itu adalah mengharapkan wajahnya Allah dan pahalanya Allah Subhanahu wa taala. Wa maqsuduhu biha Tujuannya adalah untuk mengharapkan wajah Allah wa taqarruba ilahi dan mendekatkan diri kepadanya wa talaba dan mengharapkan keridhaannya wa ihtisabu thawabih dan mengharapkan pahalanya wal qiyamu bima faradahu wa habbahu Allah li 'abdihi dan melaksanakan semua kewajiban dan hal-hal yang Allah cintai kepada hambanya. Banyak ikhwan fillah yang menunjukkan akan pentingnya ikhlas. Ya. Yang kalau kita ingin bahas juga merupakan pembahasan yang cukup panjang. Namun saya bawakan satu dalil yang menunjukkan akan arti pentingnya ikhlas dan kewajibannya bagi seorang dai yaitu bahwa Allah Subhanahu wa taala menggantungkan pahala dan balasan kepada niat tersebut dan tidak melihat kepada bentuk ya, dan juga kepada keturunan dan nasab dan Allah itu hanya melihat kepada hati dan kesucian hati kata Allah Subhanahu wa taala la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum Allah daging-daging itu tidaklah sampai kepada Allah demikian juga darah-darah tersebut yang tumpahkan dalam korban akan tetapi takwa dari kalian yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala sampaikan karena kita bihamdillah sudah mendekati id korban sehingga disampaikan ini juga untuk peringatan kepada kita semuanya para doa dan juga para mad'uin untuk kembali memperbaiki keikhlasannya. Kita akan menghadapi satu ibadah besar dalam uh, kehidupan seorang muslim yaitu Idul Adha dengan memotong korban. Dan korban kita itu tidak akan sampai khanfillah kecuali kalau kita itu ikhlas dan takwa Ayat ini cukup jelas bahwa Allah menyebutkan dengan jelas-jelas bahwa tidaklah bermanfaat kepada hamba satu amalan pun kecuali kalau bergabung padanya ketakwaan dan ikhlas. Dan Allah tidak butuh kepada ketaatan kita dan juga tidak rugi dengan kemaksiatan orang yang bermaksiat. Man amila salihan falinafsih wa man asaa fa'alaiha Barang siapa beramal soleh maka dia untuk dirinya dan barang siapa yang berbuat jahat, berbuat jelek maka akan menimpa kepadanya juga. Ya khafillah. Ini yang pertama yang disampaikan oleh Syekh bin Bas rahimahullahu taala menunjukkan dengan amat tegas bahwa ikhlas ya, merupakan perkara yang sangat penting sekali ya. penting sekali dan tidak ikhlas akan membawa seorang menyimpang daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya kalau kita melihat bahwa dakwah kepada Allah itu tidak akan menghasilkan hasilnya di dunia dan akhirat sampai kita itu bisa mengikhlaskan dakwah kita itu dari semua ria, sum'ah, bid'ah yang menyisihi dakwah tersebut. Sebab dakwah adalah ibadah dan ibadah harus disucikan daripada lawan-lawannya. Maka berkata Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala dalam menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala wa'budu Allah wa la tusyriku bihi syai'a kata beliau fal ayatu aslun fi khulusil a'malillahi ta'ala wa tasfiyatiha min syawa'ib riya'i wa ghairihi qala ta'ala faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada demikianlah kata Imam Al-Qurtubi ayat ini adalah pokok tentang keikhlasan niat dalam amalan kepada Allah Subhanahu wa taala dan mensucikan amalan itu daripada semua riak dan yang lain-lainnya